Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yadihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Sallallahu alaihi Wa ala alihi Wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila أما Amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji kepadanya yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan kenikmatan Islam dan juga kenikmatan sunnah Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang keutamaan kota Al-Madinah An-Nabawiyah dan juga adab-adab berziarah di kota ini. Adab-adab berziarah di kota ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kota Al-Madinah ini adalah kota yang cukup lama karena sejak awal abad yang pertama Masahi kota ini sudah ditempati oleh manusia. Dan yang yang pertama kali menempati kota ini adalah orang-orang Yahudi yang mereka hijrah ke kota ini dan saat itu <clears throat> ada tiga golongan atau tiga kabilah orang-orang Yahudi yang tinggal di sini yaitu Bani Nadir yang pertama Bani Quraidah yang kedua kemudian yang ketiga adalah Bani Qainuqa mereka datang ke sini semenjak abad yang pertama Masehi kemudian pada awal abad yang ketiga datanglah suku-suku Arab dan saat ini yang datang adalah dua kabilah yang besar dari Yaman yang pertama adalah Al-Khazraj kemudian yang kedua adalah Aus mereka sampai ke kota Madinah kemudian hidup berdampingan bersama orang-orang Yahudi. Adapun kabilah atau suku Khazraj maka mereka berdampingan dengan Bani Qainuqa dan Aus kabilah yang kedua dari kabilah Arab mereka tinggal di Madinah dan bertetangga dengan Bani Nadir dan juga Bani Qairullah Bani Quraidah Sampai akhirnya Kelak dua kabilah ini Yaitu Al-Khazraj dan juga Aus Akan masuk Islam Dan akan menjadi kaum Ansar Yang menolong orang-orang muhajirin yang datang ke kota Madinah ini. Adapun tiga kabilah Yahudi Bani Nadir Bani Quraidah Dan juga Bani Qainuqa Maka kelak Setelah datangnya Rasulullah SAW ke sini Dan juga kaum muhajirin Mereka akan diusir Dari kota Madinah ini Kota Madinah zaman dahulu Sebelum datangnya Rasulullah SAW Namanya adalah Yathrib Namanya adalah Yathrib Ini adalah nama kuno atau nama lama Dari kota Madinah ini Dan penamaan Yathrib Allah sebutkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan Wa idh qalat ta'ifatu minhum ya ahla yatrib la muqama lakum farji'u ketika segolongan dari mereka yaitu orang-orang munafik berkata kepada orang-orang yang beriman saat perang Khandaq perang Parit yang terjadi pada tahun 5 Hijriah ya ahla Yatrib wahai penduduk Yatrib la muqama lakum Tidak ada kesempatan bagi kalian untuk memenangkan peperangan ini, farji'u, maka hendaklah kalian pulang ke kota Madinah. Mereka yaitu orang-orang munafik mengatakan ya ahla Yathrib, wahai penduduk Yathrib. Maksudnya adalah wahai penduduk Madinah. Dan makna Yathrib berasal dari kata tasrib. Tharraba yutharribu tasriban, Yang artinya adalah al-malamah yaitu celaan. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW beliau hijrah ke kota ini maka beliau mengubah nama Yathrib ini menjadi Al-Madinah Kapan? Setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota ini Beliau mengganti nama Yathrib Menjadi Al-Madinah Beliau SAW mengatakan Umirtu Biqaryatin ta'kulul qura Yaqulun Yathrib Al Madinah Aku diperintah Untuk hijrah Ke sebuah daerah yang akan menguasai daerah yang lain. Yakulun mereka mengatakan yaitu manusia mengatakan kota ini adalah Yathrib. al Madinah dan dia adalah Al-Madinah. Beliau mengganti kota ini dengan nama yang baru, nama yang indah yaitu Al-Madinah. Dan Allah SWT telah menyebutkan Penamaan kota ini dengan Al-Madinah di dalam Al-Quran Di dalam empat, empat tempat Empat kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran Penyebutan kota Al-Madinah ini Di antaranya Adalah firman Allah SWT Wa mimman hawlakum Minal a'rabi munafiqun wa min ahli al-Madinah maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum dan ada sebagian orang Arab Badui yang ada di sekitar kalian yaitu di sekitar kota Madinah ini yang mereka tinggal di padang pasir munafiqun ada di antara mereka yang munafik datang pura-pura masuk Islam Padahal di dalam hati mereka Mereka menyembunyikan kekafiran Ada di antara orang-orang Arab Badui di sekitar kalian Yang mereka adalah orang-orang munafik Wamin ahlil Madinah Dan juga ada di antara Orang-orang penduduk Madinah Yang mereka Maradu ala nifaq Terus menerus Di dalam kenifakan Allah mengatakan wa min ahlil Madinah dan di antara penduduk Madinah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal Walillahi al izzatu wali rasulihi lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun mereka mengatakan yaitu orang-orang munafik Seandainya kita kembali ke kota Madinah Nisaya yang lebih mulia Akan mengeluarkan yang lebih hina Maksud mereka Bahasanya orang-orang munafik Akan mengeluarkan Rasulullah SAW dan juga para sahabat Mengeluarkan Rasulullah SAW dan juga para sahabat Mereka mengatakan La'ir raja'na ilal madinah seandainya kita atau kami kembali ke kota Madinah. Ini adalah dua tempat di antara empat tempat yang disebutkan di dalam Al-Quran Kota Al-Madinah ini Semenjak Rasulullah SAW Datang ke kota ini Maka Allah SWT memberikan banyak keutamaan dan juga kelebihan terhadap kota Al-Madinah ini. Dan di zaman sekarang kota ini terkenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Makna dari Al-Munawwarah adalah yang diberi cahaya. Maksudnya adalah diberikan cahaya Islam. Dimasuki oleh agama Islam sehingga yang semula kota ini penuh dengan kegelapan Menjadi terang benderang Dengan masuknya Islam ke dalam kota ini Dan penamaan Al-Madinah Al-Munawarah Ini banyak dipakai di zaman sekarang Adapun di zaman dahulu Maka para ulama Di dalam khutbah-khutbah mereka Di dalam buku-buku mereka banyak memakai kalimat Madinatun Nabi atau Madinatul Rasul atau Al-Madinah An-Nabawiyah atau Al-Madinah saja. Ini yang banyak dipakai di dalam kitab-kitab para ulama. Poin yang selanjutnya adalah tentang keutamaan-keutamaan kota Al-Madinah ini. Disebutkan di dalam hadis yang banyak tentang keutamaan-keutamaan kota Madinah yang menunjukkan kedudukannya di sisi Allah swt. Yang pertama, Allah telah menjadikan kota Madinah ini sebagai tanah haram setelah kota Mekah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Ibrahim harrama makkata wa inni haramtul Madinah. Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan kota Mekah dan aku mengharamkan kota Al-Madinah. Dan jadi masuk dengan pengharaman di sini adalah menunjukkan keharaman di antara manusia. Karena yang mengharamkan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang berhak untuk mengatakan haram dan mengatakan halal. Adapun para anbiya dan rasul maka mereka adalah utusan tugas mereka hanyalah sekedar menyampaikan. Jadi maksud Nabi Ibrahim mengharamkan kota Mekah dan Rasulullah SAW mengharamkan kota Madinah adalah menampakkan keharaman kedua kota ini Dan tanah haram di kota Madinah ini Memiliki batas-batas yang sudah ditentukan oleh syariat Di antaranya yang tersebut dalam sebuah hadis Al-Madinah tu haramun Ma baina airin ila thaur Kota Madinah ini adalah tanah haram dari mana? Min baini airin ila thaur. Dari air. Air ini adalah sebuah bukit yang ada di sebelah selatan kota Madinah zaman dahulu. Letaknya kurang lebih setelah Miqat. Setelah Dhul Hulaifah. al Madinah haramun min airin ila thaur kota Madinah ini adalah tanah haram dari air yang berada di sebelah selatan ila Thaur. Thaur ini adalah bukit yang ada di sebelah belakang Gunung Uhud. Ini adalah batas utara yaitu Thaur dan juga batas selatan yaitu air dari tanah haram. Sebelah utara bukit Thaur adalah tanah halal Demikian pula sebelah selatan Bukit Air Ini adalah tanah halal Yang tanah haram adalah antara air dengan thawr Ini adalah batas utara dan juga selatan Dari tanah haram Adapun batas timur dan barat Maka disebutkan di dalam hadis yang lain Beliau SAW mengatakan Inni tul madinah ma baina inni haramtu ma baina labatai al-Madinah inni haramtu ma baina labatai al-Madinah Aku telah mengharamkan apa yang ada di antara dua labah kota Al-Madinah Dan yang dimaksud dengan dua labah adalah Labah timur dan juga barat. Arti Labah adalah lahar yang sudah kering atau lahar yang sudah dingin. Yang letaknya berada di sebelah timur dan juga barat dari kota Madinah zaman dahulu. Sebelah timur ini dinamakan dengan Waqim Adapun sebelah barat dinamakan dengan Al-Wabirah. Jadi ada Labah sebelah timur dan juga ada Labah sebelah barat. Dan dahulu Rasulullah SAW ketika perang Parit pada tahun 5 Hijriah, beliau dan juga para sahabat menggabungkan antara dua labah ini dengan parit atau membuat parit antara Labah sebelah barat dan juga Labah sebelah timur. Ini adalah batas timur dan barat dari tanah haram. Sudah dijelaskan oleh syariat. Kemudian beliau mengatakan ayyuqta'a aidahuha au yuqtala sayduha diharamkan antara dua labah ini untuk dipotong pohon-pohonnya dan juga untuk dibunuh buruannya ini menunjukkan bahwasanya di antara hukum-hukum tanah haram adalah tidak boleh kita memotong pohon-pohonan yang ada di sini. Dan yang dilarang di sini adalah pohon-pohonan yang ditumbuhkan oleh Allah SWT di sini tanpa ada campur tangan manusia. Adapun tanam-tanaman dan pohon-pohonan yang dirawat, ditanam oleh manusia, maka diperbolehkan untuk dipotong. Seperti yang ada di taman-taman atau di tengah-tengah jalan, pinggir-pinggir jalan. Maka ini diperbolehkan untuk dipotong. Kemudian yang kedua dilarang untuk membunuh hewan buruan yang ada di sini. Baik burung maupun hewan yang lain. Adapun di luar tanah haram maka silakan. Apabila menemukan hewan buruan maka diperbolehkan untuk diburu. Ini adalah kelebihan atau keutamaan dari kota Madinah yang pertama. Allah telah menjadikan kota ini sebagai tanah haram setelah kota Mekah. Kemudian yang kedua, di antara kota-kota Madinah, bahwasanya Rasulullah SAW telah mendoakan kota ini dengan kebaikan, dengan berkah. Beliau pernah mengatakan Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana madinatina, wa barik lana fi sa'ina, wa barik lana fi muddina Ya Allah berkailah untuk kami Di dalam buah-buahan kami Dan berkailah untuk kami di dalam kota Madinah kami Dan berkailah untuk, untuk kami Sa' dan juga mud kami sabda beliau dan berkailah untuk kami di dalam buah-buahan kami maksudnya adalah diberikan berkah terhadap buah-buahan yang ada di kota Madinah baik buah korma ataupun yang lain menunjukkan bahwasanya korma yang ada di kota Madinah ini telah didoakan keberkahan oleh Rasulullah SAW Dan makna berkah di sini Adalah ziyadatul khair wa thabatuhu Yaitu tambahan kebaikan Dan juga langgengnya kebaikan tersebut Ini yang dimaksud dengan Berkah di dalam hadis ini Kemudian beliau mengatakan dan berkailah untuk kami di dalam kota kami yaitu kota Madinah. Meminta kepada Allah Swt supaya Allah memberikan kebaikan yang banyak di dalam kota Madinah ini baik kebaikan dunia maupun kebaikan agama. Wabarik lana fi sa'ina Wabarik lana fi muddina. So' dan juga mud ini adalah nama ukuran. Nama takaran yang ada di zaman Rasulullah SAW Dan di zaman sekarang sudah jarang dipakai Dan yang dimaksud dengan mud Adalah kalau kita menggabungkan antara dua telapak tangan yang berukuran sedang. Ini namanya satu mut. Adapun satu sa' maka empat kali satu mut, yaitu empat mut. Ini dinamakan satu sa'. Rasulullah SAW bersabda, Ya Allah, berkailah untuk kami di dalam mut kami dan juga sa' kami. Artinya satu sa' di kota ini memiliki kebaikan yang lebih dibandingkan satu saat di tempat yang lain. Mungkin satu saat di sini cukup untuk beberapa hari dibandingkan satu saat di tempat yang lain. Satu saat di sini untuk tiga hari mungkin di tempat yang lain satu saat hanya digunakan untuk satu atau dua hari. Artinya Rasulullah SAW telah mendoakan kebaikan untuk ukuran dan juga takaran yang ada di kota Madinah ini. Ini menunjukkan tentang keutamaan dari kota Al-Madinah Nabawiyah. Bahasanya Rasulullah SAW telah mendoakan kebaikan untuk kota Madinah ini. Kemudian yang ketiga di antara keutamaan kota Madinah bahwasanya beliau SAW mendorong umatnya untuk tinggal di kota Madinah ini sampai meninggal dan dikuburkan di kota Madinah ini. Beliau pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah falyamut biha fa inni asyfa'u liman yamutu biha." Barang siapa di antara kalian yang bisa meninggal di kota Madinah ini maka adalah dia meninggal di kota Madinah ini karena sesungguhnya aku akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di kota Madinah akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di kota Madinah ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan tinggal di kota Madinah ini dan meninggal di dalamnya karena Rasulullah SAW akan memberikan syafaat Bagi orang yang meninggal di kota Madinah ini Ini adalah Tiga di antara keutamaan kota, keutamaan kota Madinah yang banyak Dan kita masuk pada poin yang selanjutnya Yaitu tentang Adab-adab Berziarah di kota Madinah Apabila seseorang sudah dimudahkan untuk menginjakkan kakinya di kota Al-Madinah An-Nabawiyah ini maka disyariatkan dia untuk mengunjungi berziarah ke lima tempat yang terdiri dari dua masjid dan tiga kuburan terdiri dari dua masjid dan tiga kuburan yang pertama adalah Masjid Nabawi Dan ini adalah tempat yang pertama kali <clears throat> Kita kunjungi Sebelum tempat-tempat yang lain Karena memang tujuan utama kita datang ke kota Madinah ini Adalah sholat di Masjid Nabawi ini Rasulullah SAW bersabda La tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seseorang bepergian ke tempat yang jauh dengan tujuan untuk beribadah kecuali ketiga masjid saja. Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram wa Masjid hadza, masjidku ini wal Masjidil Aqsa dan juga Masjidil Aqsa. Ini adalah tiga tempat di dunia yang diperbolehkan kita dan disyariatkan kita untuk datang ke sana dengan berpayah-payah. Jadi tujuan utama kita datang ke kota Madinah ini adalah untuk berziarah di Masjid Nabawi ini. Rasulullah SAW menyebutkan di antara keutamaan berziarah dan sholat di masjid ini dengan sabda beliau salatun fi masjid hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Salat sekali di masjidku ini lebih baik daripada seribu kali salat di masjid yang lain. Dan ini adalah keutamaan yang besar. Dan pahala yang agung yang Allah berikan kepada kita semua amal yang sedikit akan tetapi diberikan pahala yang berlipat-lipat. Salat sekali di sini lebih baik daripada seribu kali. Bukan sepuluh kali, bukan dua puluh kali, akan tetapi seribu kali lipat. Dan betapa butuhnya kita dengan al-hasanat, ganjaran-ganjaran dan pahala-pahala kebaikan. Karena nanti di hari kiamat pahala-pahala dan juga dosa akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman taqulat mawazinuh fa amma man taqulat mawazinuh huwa fi 'aisyatir radiyah. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya maka dia berada di dalam kehidupan yang menyenangkan yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Syarat untuk masuk ke dalam surga adalah berat timbangan kebaikan kita. Wa amma man khaffat mawazinuh dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma narun hamiyah. Maka tempat kembalinya adalah Hawiyah Tahukah kamu Apakah Hawiyah tersebut Narun Hamiyah Itu adalah api yang menyala-nyala Bagi siapa? Bagi orang yang ringan timbangan kebaikannya Oleh karena itu seorang muslim Tidak meremehkan kesempatan yang emas ini Selama dia di kota ini itu di kota Madinah ini berusaha untuk memperbanyak pahala kebaikan yang ada di depan mata kita. Salat sekali di Masjid Nabawi ini lebih baik daripada seribu kali salat di masjid yang lain. Dan Masjid Nabawi ini dibangun pertama kali atau dibangun di awal ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Hal yang pertama beliau lakukan adalah membangun Masjid Nabawi ini. Sejak hari pertama beliau datang ke sini pada hari Jumat, beliau langsung menentukan di mana tempat beliau akan membangun masjid. Kemudian berlangsunglah pembangunan Masjid Nabawi ini selama 12 hari sebagaimana dalam sebuah riwayat dan selama beliau membangun dan juga para sahabat beliau tinggal di rumah seorang sahabat yaitu Abu Ayyub Al-Ansari yang letak rumahnya ada di sebelah selatan kurang lebih dari Masjid Nabawi saat itu setelah beliau menyelesaikan masjid ini dan juga para sahabat, barulah beliau membangun dua rumah beliau untuk kedua istrinya. Karena ketika beliau sampai ke kota Madinah saat itu Pada tahun pertama Hijriah Beliau memiliki dua istri Istri yang pertama sudah meninggal Yaitu Khadijah meninggal tiga tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Ketika beliau sampai ke kota Madinah, maka beliau memiliki Saudah bintu Zam'ah. Kemudian yang kedua adalah Aisyah radhiallahu anha. Setelah beliau membangun masjid ini, beliau membangun dua rumah untuk dua istri beliau yang posisinya berada di sebelah timur Masjid Nabawi saat itu. Ketika beliau pertama membangun masjid ini Ukurannya Panjang 35 meter Lembarnya 30 meter Panjang 35 meter Lebarnya 30 meter Ini adalah Awal dari Masjid Nabawi Kemudian ketika kaum muslimin sudah banyak Dan umat Islam mendapatkan harta yang cukup yaitu setelah perang Khaybar maka pada tahun 7 Hijriah setelah perang Khaybar beliau SAW mengadakan perluasan yang pertama terhadap Masjid Nabawi ini sehingga ukurannya menjadi 50 dikali 50 meter keutamaan seribu kali lipat yang kita sebutkan tadi ini mencakup salat fardu maupun salat sunnah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Salatun fi masjidi hadza." Salat sekali di masjidku ini. Beliau tidak mengatakan salatul fard atau salat an-nafilah. Tapi beliau mengatakan salatun, yaitu salat sekali. Yang ini menunjukkan bahasanya Salat di sini adalah mutlak Mencakup salat fardu Maupun salat sunnah Orang yang salat asar di sini Maka mendapatkan pahala seribu kali lipat Lebih baik daripada salat di masjid yang lain Dan orang yang salat Duha di sini Maka mendapatkan seribu kali lipat lebih baik daripada sholat duha yang dikerjakan di masjid yang lain. Kemudian yang kedua atau yang selanjutnya bahwasanya keutamaan seribu kali lipat ini mencakup masjid yang asli yang dibangun di zaman Rasulullah SAW maupun masjid perluasan mencakup bagian yang asli maupun perluasan masjid. Jadi orang yang sholat di perluasan Maupun di masjid yang asli Yang ukurannya 30 dan juga 35 Atau 50 kali 50 meter Maka pahalanya sama Yaitu mendapatkan 1000 kali lipat Dalilnya adalah bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Uthman bin Affan Khalifah yang kedua dan ketiga Sepeninggal Rasulullah SAW mereka juga mengadakan perluasan Perluasan Masjid Nabawi Ketiga arah Arah yang pertama adalah arah selatan Yaitu ke arah kiblat Kemudian yang kedua adalah arah barat Kemudian yang ketiga adalah arah utara ya, Arah selatan Arah barat Dan juga arah utara Dan beliau berdua radhiyallahu anhuma Tidak memperluas masjid ke arah timur Karena di situ ada kuburan Rasulullah SAW Dan juga ada rumah-rumah Istri beliau Yang saat itu sebagiannya masih hidup Seperti Ummu Salamah Ummu Habibah Maimunah Saudah Aisyah radhiyallahu anha sehingga mereka hanya memperluas Masjid Nabawi ketiga arah saja ke arah selatan ke arah barat dan juga ke arah utara seandainya perluasan Masjid Nabawi tidak mengambil hukum masjid yang asli niscaya beliau berdua tidak memperluas Masjid Nabawi ke arah selatan. Kenapa demikian? Karena arah selatan di situ ada imam dan juga ada sof yang pertama yang merupakan sebaik-baik sof arah kiblat atau arah selatan itu ada imam dan juga ada soft yang pertama yang merupakan sebaik-baik soft. Seandainya perluasan tidak mengambil hukum yang asli, niscaya Umar radhiallahu anhu dan juga Uthman radhiallahu anhu tidak memperluas Masjid Nabawi ke arah selatan. Supaya apa? Supaya imam dan juga soft yang pertama tetap mendapatkan pahala seribu kali lipat. Akan tapi mereka dengan persetujuan para sahabat saat itu memperluas Masjid Nabawi ke arah selatan. Ini menunjukkan kepada kita bahasanya orang yang sholat di perluasan Masjid Nabawi akan mendapatkan seribu kali lipat sebagaimana orang yang sholat di masjid aslinya. Hukum orang yang sholat di halaman Masjid Nabawi Para ulama berbeda pendapat tentang masalah Apakah halaman masjid Itu mengambil hukum masjid atau tidak Artinya seseorang apabila masuk ke dalam halaman masjid Apakah dia disunahkan untuk tahiyatul masjid Apakah seorang wanita yang haid Tidak boleh dia duduk-duduk Berdiam diri di atas halaman masjid mereka berbeda pendapat Di atas dua pendapat Ada yang mengatakan termasuk masjid Ada yang mengatakan tidak termasuk masjid Dan pendapat yang pertengahan Apabila Halaman masjid Ini ada pagar yang mengelilingi Maka dia termasuk masjid Namun apabila tidak ada pagarnya maka halaman masjid tersebut tidak masuk dalam area masjid. Dan Masjid Nabawi ini halamannya dikelilingi oleh pagar. Sehingga pendapat yang benar bahwasanya Masjid Nabawi halamannya termasuk masjid. Artinya mengambil hukum-hukum masjid. Apabila kita sholat di sana maka insya Allah kita mendapatkan pahala seribu kali lipat. Dan ini yang dikuatkan oleh sebagian guru-guru kita di sini. Mereka menguatkan bahasanya orang yang sholat di halaman Masjid Nabawi akan mendapatkan seribu kali lipat. Namun nasihat kita bagi jamaah sekalian, selama kita masih bisa mendapatkan tempat yang kosong di dalam Masjid Nabawi maka jangan kita bermalas-malas untuk masuk ke dalam masjid. Karena tentunya sholat di dalam masjid itu lebih menghilangkan keraguan dan kita keluar dari khilaf perbedaan pendapat di antara para ulama. Demikian pula untuk mengisi soft-soft yang pertama yang kosong daripada kita sholat di luar Sementara di dalam masjid masih banyak Saf-saf yang masih kosong Oleh karena itu nasihat kita Selama kita masih bisa sholat di dalam masjid Maka jangan kita malas untuk masuk di dalam masjid ini Adapun orang yang sholat di luar pagar Yaitu di luar pagar halaman masjid Nabawi Maka berarti dia sholat di luar masjid dan orang yang sholat di luar masjid tidak mendapatkan seribu kali lipat. Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya pahala ini bagi orang yang sholat di masjid. Beliau mengatakan sholatun fi masjidi hada. Sholat sekali di masjidku ini. Menunjukkan bahwasanya pahala itu berkaitan dengan masjid beliau. Orang yang sholat di luar masjid maka dia tidak mendapatkan pahala seribu kali lipat. Di dalam Masjid Nabawi ini ada sebuah tempat yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya tempat tersebut adalah Raudhatun min Riyadil Jannah, yaitu taman di antara taman-taman surga. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, "Baina baiti wa mimbari Raudhatun min riyadil jannah Antara rumahku dengan mimbarku Adalah taman di antara taman-taman surga Dan rumah-rumah beliau Posisinya dulu berada di sebelah timur masjid Dan mimbar beliau Posisinya kurang lebih Di pertengahan Masjid Nabawi Agak condong ke arah barat Beliau mengatakan antara rumahku dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Para ulama berbeda pendapat tentang makna dari taman surga di sini. Ada yang mengatakan bahasanya raudhah ini kelak akan dipindah ke dalam surga. Dan tidak sedikit para ulama yang mengambil pendapat ini. Mereka mengatakan bahasanya tempat ini kelak akan dipindah ke dalam surga Pendapat yang kedua bahwasanya disunahkan makna dari raudhah atau makna taman surga di sini bahwasanya kita disunahkan untuk mengerjakan beberapa ibadah di tempat ini di mana ibadah ini adalah sebab di antara sebab-sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Ini adalah pendapat yang kedua yang dianut oleh para ulama yang lain. Dan ini yang dikuatkan oleh sebagian guru kita di sini. Mereka mengatakan bahasanya disunahkan kita untuk sholat sunnah di raudhah ini dan juga membaca Al-Quran dan juga zikrullah yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun sholat fardu, sholat lima waktu maka tetap disunahkan dikerjakan oleh seorang laki-laki di saf yang pertama. Karena beliau SAW mengatakan khairu shufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah yang pertama. Ini adalah umum di Masjid Nabawi maupun di luar Masjid Nabawi. Jadi yang disunahkan adalah melakukan sholat sunnah di raudhah. Seperti sholat duha, sholat tahajud, Salat tarawih Atau salat-salat sunnah yang lain Kemudian disyaratkan Untuk salat di raudah Adalah tidak memudarati orang lain Tidak memudarati orang lain Artinya apabila kita diberikan kemudahan Untuk masuk ke dalam raudah Dan salat di sana Maka silahkan kita pergi ke sana Tapi kalau kita harus memudarati diri sendiri ataupun memudarati orang lain maka kita tidak dianjurkan untuk datang ke sana. Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh kita memudarati diri kita sendiri dan juga tidak boleh memudarati orang lain. Seorang muslim tidak boleh hanya karena sesuatu yang sunnah yang dianjurkan kemudian dia melanggar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena ingin mendapatkan pahala amalan yang sunnah kemudian dia melanggar kemaksiatan atau mendolimi orang lain. Jadi kalau dimudahkan untuk datang ke sana silahkan Tapi kalau tidak Maka kita hanya meninggalkan sesuatu yang sunnah Dan di sini jangan sampai kita melaksanakan amalan ini karena manusia. Karena ada sebagian saudara kita memaksa dirinya untuk sholat di raudhah karena takut ditanya oleh tetangga, ditanya oleh temannya, apakah kamu sholat di raudhah dan takut untuk mengatakan tidak. Oleh karena itu dia memaksa dirinya untuk datang ke sana meskipun harus mengorbankan diri sendiri maupun orang lain. Tentunya yang seperti ini tidak dibenarkan dan yang namanya ibadah itu adalah antara kita dengan Allah SWT. Dalam ibadah tidak boleh kita mencari keridhaan, sanjungan, pujian manusia. Kalau memang kita tidak bisa ke sana karena Allah SWT atau kita tinggalkan amalan tersebut karena Allah kita tidak mau memudarati diri sendiri dan juga tidak mau memudarati orang lain maka kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah akan memberikan pahala bahkan dalam sebuah hadis maknanya barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah awwadahullahu khairam minhu maka Allah akan menggantikan untuknya sesuatu yang lebih baik dari hal tersebut. Mungkin karena kita meninggalkan kesempatan untuk masuk ke dalam raudhah karena takut memudarati diri sendiri atau memudarati orang lain, maka Allah memberikan yang lebih baik dari itu. Diberikan kita amalan-amalan yang lain yang lebih besar pahalanya. Atau mungkin kita diberikan kesempatan untuk datang ke sini Dengan kesempatan yang lebih banyak Sehingga kita bisa Datang ke Raudah dengan leluasa Itu adalah beberapa hal Yang berkaitan dengan Masjid Nabawi Dan tidak lupa Di sana ada sebagian Kaum muslimin yang meyakini bahasanya orang yang datang ke Masjid Nabawi ini maka disyariatkan dia untuk melakukan salat arba'in yaitu salat 40 waktu kurang lebih 8 hari dan mereka berdalil dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya man shalla fi masjid hadza arba'ina salatan la tafutuhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa najatun minal adab wa bari'a minan nifaq barang siapa yang salat di masjidku ini 40 waktu tidak ketinggalan satu salat pun maka dia akan ditulis terbebas dari api neraka dan selama dari adab dan terbebas dari kenifakan. Terbebas dari kenifakan. Barang siapa yang sholat di sini selama 40 sholat dan tidak pernah ketinggalan satu sholat pun. Terbebas dari beberapa perkara ini yaitu selama dari neraka, selama dari adab dan juga selamat dari sifat-sifat nifak, kemunafikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau dan hadisnya dhaif. Hadisnya lemah karena di dalamnya ada seorang rawi atau di dalam sanatnya ada seorang rawi yang dihukumi oleh para ulama sebagai seorang rawi yang majhul yaitu rawi yang tidak diketahui keadaannya Apakah dia itu thiqah? Apakah dia itu mendapat apakah dia itu amanah? Apakah dia itu lemah atau tidak? Ini tidak diketahui keadaannya karena dia hanya memiliki satu hadis saja. Hanya memiliki atau meriwayatkan satu hadis saja. Sehingga tidak bisa dihukum oleh para ulama apakah dia itu thiqah? Hafalannya terpercaya atau tidak? dan sebuah hadis yang satu dan memiliki sanad yang satu dan di dalamnya ada seorang rawi yang majhul maka hadis tersebut adalah hadis yang dhaif dan ini yang dikatakan oleh para ulama sehingga hadis ini tidak bisa kita jadikan dalil untuk melaksanakan apa yang dinamakan dengan solat arba'in dan seorang muslim dan juga muslimah yang sudah Allah berikan kesempatan ke sini kita nasihatkan untuk memperbanyak Sholat di Masjid Nabawi ini Bukan berdasarkan hadis yang do'if Tetapi berdasarkan hadis yang sahih Yang tadi kita sebutkan Sholat sekali Di masjidku ini lebih baik Daripada seribu kali Sholat di masjid yang lain Hadis yang sahih ini sudah cukup bagi kita Untuk mendorong Kita untuk memperbanyak sholat di Masjid Nabawi ini dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian tempat yang kedua yang disunahkan untuk kita berziarah ke sana setelah kita berziarah di Masjid Nabawi ini adalah Masjid Kuba. Masjid Kuba ini posisinya kurang lebih 5 kilo ke arah selatan dari Masjid Nabawi ini. Dan beliau SAW Di tahun pertama beliau hijrah Sebelum sampai ke kota Medina ini Beliau ter terlebih dahulu mampir Di sebuah desa Yang dinamakan dengan desa Kuba Dan sempat beberapa hari tinggal di sana Ada riwayat lima hari Dan di dalam riwayat yang lain empat belas hari Dan selama beliau tinggal di sana beliau membangun membangun Masjid Kuba. Kemudian setelah itu beliau meneruskan perjalanan menuju ke kota Madinah ini. Dan karena masjid ini telah dibangun oleh seorang nabi, maka Allah SWT telah memberikan keutamaan. Beliau salah mengatakan, "Man tatahhara fi baitihi, thumma ata masjid fihi salatan, kana lahu ka ajri umrah. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian datang ke Masjid Kuba dan sholat di sana sebuah sholat maka dia akan mendapatkan pahala umrah maka dia akan mendapatkan pahala umrah hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah menunjukkan kepada kita tentang keutamaan sholat di Masjid Kuba Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan kana Rasulullah sallam ya'ti Masjid kuba kulla sabtin masyian wa rakiban fasalla fihi rak'atain dahulu Rasulullah sallam mendatangi Masjid kuba setiap pekan baik dengan berjalan kaki maupun naik kendaraan kemudian sholat di dalamnya dua rakaat sholat di dalamnya dua rakaat Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW selain beliau mendorong umatnya dengan ucapan beliau untuk sholat di Masjid Kuba, beliau juga memberikan contoh. Memberikan contoh, beliau ziarah ke Masjid Kuba setiap pekan, datang ke sana untuk melakukan sholat. Dan yang dimaksud dengan sholat di sini mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah Karena beliau di dalam hadis tadi mengatakan Fasalla fihi sholatan Kemudian dia sholat di dalamnya sebuah sholat Beliau tidak menentukan sholat fardu maupun sholat sunnah Sehingga keutamaan di sini mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah Dan jadi masuk dengan kulla sabatin Setiap sabat di sini adalah setiap pekan dan bukanlah yang dimaksud setiap hari Sabtu. Karena di dalam bahasa Arab beda antara as-sabtu dengan sabtun. As-sabtu dengan al maknanya adalah hari yang datang setelah hari Jumat, yaitu hari Sabtu. Adapun sabtun tanpa al maka yang dimaksud adalah pekan. Sehingga ucapan Abdullah bin Umar kulla sabtin setiap Sabtu maksudnya adalah setiap pekan. Artinya setiap tujuh hari sekali beliau datang ke sana, entah itu hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa atau hari-hari yang lain, maka kita akan tetap mendapatkan pahala Umroh. Kemudian yang ketiga, di antara tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi yaitu kuburan Rasulullah SAW dan kedua orang sahabatnya. Rasulullah SAW meninggal pada tahun 11 Hijriah dan beliau meninggal di rumah Aisyah radhiallahu anha. Kemudian dua tahun berikutnya meninggal Abu Bakar As-Siddiq dan dikuburkan di belakang Rasulullah SAW di rumah Aisyah Yaitu pada tahun 13 Hijriah 10 tahun kemudian Meninggallah Umar bin Khattab Dan dikuburkan di belakang Kuburan Abu Bakar As-Siddiq Di dalam rumah Aisyah juga Yang ukuran rumah beliau saat itu Sekitar 3 meter dikali 5 meter Aisyah sendiri setelah Rasulullah SAW dikuburkan di dalam rumahnya Beliau membuat kamar kecil Atau bilik kecil Di sebelah timur Dari rumah Dan sebagian sahabat Seperti Abdullah bin Umar Yaitu anaknya Umar bin Khattab Dahulu setiap kali beliau datang dari safar Beliau berziarah ke makam Rasulullah SAW Abu Bakar dan juga Umar Mengucapkan salam Seraya mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum ya Abu Bakar Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum ya abati Warahmatullahi wabarakatuh Abati maksudnya adalah bapak saya Karena Umar Ibn Khattab adalah bapak Abdullah Ibn Umar Sebagian ulama mengatakan Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar Ini menunjukkan bolehnya kita Berziarah Ke makam Rasulullah SAW Menunjukkan kepada kita Bolehnya kita berziarah ke makam Rasulullah SAW karena pernah dilakukan oleh seorang sahabat. Meskipun tidak ditemukan riwayat-riwayat yang lain bahwasanya para sahabat selain Abdullah bin Umar melakukan yang demikian. Tapi para ulama di antaranya Syekhul Islam mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar di sini menunjukkan bolehnya. Tapi tidak boleh kita katakan disunnahkan. Tidak boleh kita katakan disunahkan, Karena yang namanya disunahkan Ini memerlukan dalil Memerlukan dalil Sehingga kita katakan Boleh kita berjalan ke sana Tanpa kita mengatakan disunahkan. Jadi seandainya kita seorang penziarah Datang dari jauh Dari Indonesia Maupun dari kota-kota yang lain Setelah sholat di Masjid Nabawi maka diperbolehkan dia untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW dengan cara yang sudah dilakukan oleh Abdullah bin Umar yaitu hanya mengucapkan salam kepada beliau kemudian Abu Bakar dan Abu Bakar dan juga Umar kemudian meringkas salamnya dan segera meninggalkan kuburan tersebut ini kalau kita mau ke sana jadi dengan cara yang sudah dilakukan oleh Abdullah bin Umar Datang dari arah depan Menghadap ke kuburan Rasulullah SAW Dan mengucapkan salam Kemudian kepada Abu Bakar As-Siddiq Dan mengucapkan salam Dan menghadap ke kuburan Umar bin Khattab Kemudian mengucapkan salam Dan perlu kita ketahui bahasanya Mereka bertiga ini Berada di dalam satu rumah yaitu di dalam rumah Aisyah radhiallahu anha. Di dalam satu kamar. Kalau sekarang kita datang ke sana, itu seakan-akan ada tiga kamar. Kamar yang ada kuburannya adalah kamar tengah. Adapun kamar yang pertama dan juga yang ketiga itu adalah kosong. Sehingga kalau kita mau berjarak ke sana, kita menuju ke kamar tengah, dan mengucapkan salam. Di sana ada beberapa amalan atau beberapa perkara atau beberapa kesalahan yang terkadang dilakukan oleh sebagian orang yang berziarah ke makam Rasulullah SAW. Yang pertama di antaranya berdoa kepada beliau, meminta hajat baik hajat dunia maupun hajat akhirat atau mengatakan kepada beliau ya Rasulullah doakanlah saya berikanlah syafaat kepada saya dengan berbicara kepada Rasulullah SAW meminta kepada beliau baik meminta doa ataupun hajat yang lain maka ini adalah suatu yang bertentangan dengan syariat kita karena Rasulullah SAW sendiri telah mengabarkan kepada kita bahwasanya yang namanya doa adalah ibadah. Boleh mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Artinya kalau doa adalah ibadah tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Swt. wa taala. Siapapun dia. Kalau kita mengatakan ya Rasulullah doakanlah saya Ini berarti kita sudah meminta Meminta doa dari beliau Setelah beliau meninggal Dan ini artinya kita berdoa kepada beliau Dan masuk di dalam larangan Berdoa kepada selain Allah Jadi, jadi doa adalah ibadah Dan tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah SWT Siapapun dia Apakah beliau adalah seorang Nabi seorang malaikat ataupun makhluk yang lebih rendah kedudukannya daripada seorang nabi dan juga malaikat. Berdoa kepada seorang wali, kepada seorang sunan atau kepada orang soleh. Kita menghormati mereka sebagai seorang yang soleh dan memiliki kedudukan di sisi Allah, tapi bukan berarti kita berdoa kepada mereka. Karena yang namanya doa ini adalah kekhususan Allah SWT semata Tidak boleh kita serahkan kepada orang lain Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah Maka dia telah terjatuh di dalam kesyirikan Yaitu menyekutukan Allah SWT di dalam beribadah Yang Allah mengancam di dalam Al-Quran Bahasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik Dan bahasanya orang yang meninggal dalam keadaan memiliki dosa syirik yang besar dan dia tidak bertobat kepada Allah SWT maka ancamannya adalah neraka kekal selama-lamanya dan tidak akan masuk sekali-kali ke dalam surganya Allah SWT jadi kita harus hati-hati datang ke makam Rasulullah SAW tujuannya adalah untuk mengucapkan salam bukan untuk meminta doa dari beliau yang kedua di antara kesalahan yang sering terjadi adalah seseorang ketika berjarah posisinya seperti kalau dia sedang sholat, yaitu meletakkan kedua tangan di atas dada seperti ini di hadapan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah cara yang tidak pernah diajarkan dan cara sepertinya adalah cara yang digunakan ketika sholat saja. Adapun ketika berziarah maka posisi tangan biasa. Posisi tangan biasa kita lepaskan ke bawah tanpa kita letakkan di atas dada kita. Kemudian ketika kita berziarah ke makam Rasul meskipun tadi kita katakan diperbolehkan tetapi dilarang untuk menyeringkan atau memperbanyak berziarah ke makam Rasulullah SAW. Karena beliau SAW melarang yang demikian itu. Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu qabri 'idan." Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai aid, yaitu sebagai tempat yang sering diziarai. Aid itu dinamakan aid karena sering diulang-ulang. Oleh karena itu ada sholat aid karena sholat ini sering diulang-ulang setiap tahun Dan di sana ada ayat yang berupa tempat Yaitu tempat yang sering dijarai Ini juga dinamakan ayat. Beliau mengatakan La taj'alu qabri aidan Janganlah kalian menjadikan Kuburanku sebagai ayat. Yaitu sebagai tempat yang sering diulang-ulang dijarai Silakan kita berziarah sekali Ketika kita datang pertama kali dari safar setelah menunaikan sholat di Masjid Nabawi kemudian kita berziarah ke sana sekali saja seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar radhiallahu anhu. Adapun mempersering atau memperbanyak ziarah ke sana sehari sampai dua kali, tiga kali setiap sholat lima waktu maka yang demikian itu adalah menyelisih ucapan Rasulullah SAW. Kalau kita ingin bersolawat dan mengucapkan salam bagi Rasulullah SAW maka kata beliau wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni wasallu alayya haitsu ma kuntum fa inna salatakum tablughuni dan hendaklah kalian bersolawat kepadaku di mana saja kalian berada karena sesungguhnya solawat kalian akan sampai kepadaku artinya solawat dan salam tidak harus berada di samping kuburan Rasulullah SAW. Seorang muslim dan muslimah disunahkan untuk memperbanyak membaca solawat dan salam untuk Rasulullah SAW dan solawat dan salam tersebut akan sampai kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Inna lillahi malaikatan sayyahin Yuballiguni an ummati salam Sungguhnya Allah SWT memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa berjalan-jalan di permukaan bumi yang tugasnya adalah menyampaikan salam dari umatku kepadaku. Salam yang kita ucapkan dimanapun kita berada di Indonesia, di Madinah, di Mekah, ataupun di tempat-tempat yang lain, maka insya Allah akan sampai kepada Rasulullah SAW dan akan disampaikan oleh para malaikat yang memang tugasnya demikian. Oleh karena itu termasuk kesalah atau salah kaprah adalah yang dilakukan oleh sebagian orang yang apabila melihat saudaranya mau menuju ke kota Madinah kemudian dia titip salam untuk Rasulullah SAW. Ya Fulan, tolong sampaikan salamku kepada Rasulullah SAW. Mungkin orang tersebut belum pernah mendengar hadis Rasulullah SAW yang tadi kita sebutkan bahwasanya Allah memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya adalah menyampaikan salam dari umatnya untuk beliau. Sehingga tidak harus seseorang menitip salam kepada orang lain untuk Rasulullah SAW. Karena salam yang dia ucapkan dari tempat dia berada akan sampai kepada Rasulullah SAW dengan perantaraan para malaikat yang memang sudah Allah tugaskan untuk menyampaikan salam dari umat beliau kepada beliau. Kemudian perlu kita ketahui bahasanya tidak ada hadis yang sahih yang isinya tentang keutamaan yang khusus bagi orang yang berjarah ke makam Rasulullah SAW. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama ahli hadis seperti Al-Baihaqi, Al-Uqaili, Ad-Daruqutni dan juga yang lain mereka memberikan keterangan bahwasanya tidak ada hadis yang sahih yang isinya adalah keutamaan yang khusus bagi orang yang berziarah ke makam Rasulullah SAW. Di antaranya adalah hadis man hajja walam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji dan dia tidak berziarah kepadaku maka sungguh dia tidak sopan kepadaku. Hadis ini tersebar akan tapi hadis ini adalah hadis yang maudhu yaitu hadis yang palsu bukan dari ucapan Rasulullah SAW. Ini adalah dipalsukan oleh sebagian manusia yang tidak takut kepada Allah SWT. Oleh karena itu sekali lagi tidak ada di sana hadis yang sahih yang isinya tentang keutamaan yang khusus bagi orang yang berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tempat yang keempat di antara tempat-tempat yang disunahkan atau disyariatkan untuk diziarahi adalah kuburan Baqi. Kuburan ini adalah kuburan yang lama dan yang pertama kali dikuburkan di sana adalah para sahabat Rasulullah SAW Di antaranya adalah yang terkenal Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat yang paling banyak hadisnya kemudian Abdullah bin Mas'ud yang terkenal dengan kiraahnya Abdurrahman bin Auf yang dikabarkan masuk surga Sa'ad bin Abi Waqqas juga demikian dikabarkan masuk surga demikian pula Sa'id bin Zaid dan juga khalifah yang ketiga Uthman bin Affan dan juga sebagian keluarga Rasulullah SAW seperti istri-istri beliau yang jumlahnya ada sembilan dan putri-putri beliau yang jumlahnya ada empat yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dengan Fatimah dan cucu beliau yaitu Hasan bin Ali dan juga para sahabat yang lain. Dan sepeninggal para sahabat, baki ini masih digunakan untuk menguburkan orang dan orang Islam sampai hari ini masih dikuburkan di sana. Dan jumlahnya ribuan. Para sahabat radhiyallahu anhum yang tadi kita sebutkan sebagian namanya kuburan mereka sudah lama tidak diketahui. Semenjak sebelum abad yang kelima atau sekitar seribu tahun yang lalu. Yang demikian itu karena kuburan para sahabat radhiyallahu anhum tidak tertulis nama. Tidak ada tulisan ini kuburan Aisyah atau kuburan Fatimah atau kuburan Abu Hurairah. Karena Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk menulis di atas kuburan. Sebab yang kedua, karena kuburan para sahabat radhiyallahu anhum tidak dibangun di atasnya. Yang membedakan antara kuburan seorang sahabat dengan selain sahabat. Kemudian yang ketiga, kuburan baki ini bukan khusus para sahabat radhiyallahu anhu. Sepeninggal para sahabat dikuburkan para tabi'in. Sepeninggal para tabi'in dikuburkan para tabi'in tabi'in dan seterusnya sampai hari ini selama 1400 tahun dikuburkan para sahabat dan juga selain sahabat apabila sebuah pemakaman di dalamnya ada ribuan kuburan dengan bentuk yang sama tanpa ada tulisan tanpa ada bangunan dan campur antara kuburan sahabat dengan selain sahabat maka dengan mudah sekali kuburan para sahabat radhiyallahu anhum tidak diketahui dan ini yang terjadi di Baki, kuburan mereka yaitu para sahabat radhiyallahu anhum dan juga ahlul bait ini sudah lama tidak diketahui Semenjak abad yang kelima Oleh karena itu seorang ulama Yang hidup di abad yang kelima Yaitu Abdul Aziz Ibnu Ahmad Al-Qattani Yang meninggal pada tahun 466 Hijriah Beliau mengatakan Lam yattafiqil muslimun Ala ma'rifati aina qabr nabiyin wa sahabiyin illa qabr nabiyina Muhammadin sallallahu wa qabr sahibai Abi Bakar wa Umar Umat Islam Tidak bersepakat Atas kuburan seorang Nabi Kecuali kuburan Rasulullah SAW Dan tidak bersepakat Atas kuburan seorang sahabat Kecuali kuburan Abu Bakar As-Siddiq Dengan Umar Ibn Khattab anhu Jadi yang diketahui Di dunia ini Dengan pasti di antara kuburan para sahabat Hanya dua kuburan saja yaitu kuburan Abu Bakar dengan Umar adalah anhu. Kemudian setelah itu yaitu setelah kuburan para sahabat tidak diketahui ada sebagian orang yang berusaha untuk mencari kembali kuburan-kuburan para sahabat dan mengaku atau mengklaim bahwasanya ini adalah kuburan fulan dan kuburan fulanah dari dari para sahabat. Kemudian membangun di atasnya bangunan dan di sini mereka sudah terjatuh di dalam dua kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah mengklaim tanpa dasar, tanpa alasan. Kemudian yang kedua adalah membangun di atas kuburan. Dan Rasulullah SAW melarang kita untuk membangun di atas kuburan. Kemudian datang orang Islam setelah itu, datang berziarah ke kota Madinah ini dan masuk ke dalam kuburan Baqi ketika melihat di sana ada bangunan yang meninggi menyangka bahwasanya ini adalah sesuatu yang yakin artinya bahwasanya orang yang membangun bangunan ini tidak membangunnya kecuali mereka tahu siapa yang dikuburkan di situ padahal hakikatnya bukan demikian jadi orang-orang yang membangun bangunan tersebut membangun bangunan di atas kuburan tetapi tanpa dasar tanpa ilmu Oleh karena itu seorang penjara Ketika datang ke baki Yang disunahkan adalah mengucapkan salam secara umum Assalamualaikum ahlad diyar Minal mu'minin awal muslimin Wa inna insyaallahu lalahikun As'alullaha lana Walakumul afiyah Kemudian yang kedua adalah mengingat kematian Mengingat kematian Dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang ketika berjarah seperti berdoa kepada orang yang sudah meninggal atau mengambil tanah yang ada di sana dengan keyakinan bahwasanya tanah tersebut adalah berbarokah atau mengusap usap batu yang ada di sana atau sholat di kuburan maka ini semua dilarang. Kemudian yang kelima adalah kuburan syuhada Uhud. Dan sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dari jamaah kami persilahkan ditulis dengan kertas Dan diajukan ke depan Bagi yang tidak memiliki kertas Bisa mengambil kertas di depan Kuburan yang kelima Atau tempat yang kelima adalah kuburan syuhada Uhud Yang letaknya Kurang lebih 3 kilo Atau 5 kilo setengah Dari Masjid Nabawi ini Ke arah utara Yaitu setengah kilo sebelum gunung Uhud. Dan mereka itu para syuhada adalah orang-orang yang meninggal ketika terjadinya perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah. Meninggal kurang lebih 70 orang sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Hamzah, paman Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah Mus'ab bin Umar. Kemudian yang ketiga di antaranya adalah Abdullah bin Jahash Handalah Dan juga para sahabat yang lain Kenapa kita berziarah ke sana? Karena dulu Rasulullah SAW pernah berziarah ke sana Dan mengucapkan salam Untuk para syuhada Dan juga keumuman sabda beliau SAW Ala kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur Ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah Ketahuilah bahasanya aku dulu melarang kalian untuk berjarah kubur Maka sekarang berjarahlah Karena sesungguhnya jarah kubur itu Mengingatkan kalian Kepada kematian Sehingga beliau SAW berjarah ke sana Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq Berjarah ke makam syuhada Umar bin Khattab Berjarah ke makam syuhada Uthman bin Affan Juga demikian Muawiyah bin Abi Sufyan Beliau juga pernah berjarah ke sana oleh karena itu seorang muslim Disyariatkan Untuk datang ke makam syuhada Dan mengucapkan salam Dan juga mengingat kematian Dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang Di antaranya yang kita sebutkan tadi Berdoa kepada orang yang meninggal mengusap ngusap Mengambil sebagian barang yang ada di kuburan Dengan keyakinan itu adalah berbarokah, Maka semuanya ini dilarang Di dalam agama kita dengan demikian kita sudah menyelesaikan keutamaan kota Madinah dan juga ada pada orang yang berziarah ke sini. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semuanya. Tapi bagi yang memiliki pertanyaan, eh, saya buka kesempatan nanti setelah kajian ini eh, sekitar 5 sampai 10 menit saya akan duduk di sini dan bagi yang memiliki pertanyaan silakan maju ke depan. Mana yang lebih utama Sholat sunnah di rumah Atau di Masjid Nabawi Yang lebih utama adalah Sholat sunnah di rumah Karena beliau SAW mengatakan Afdhulu sholatil mar'i Fi baytihi Illal maktubah Sebaik-baik sholat bagi seseorang Adalah di rumahnya Kecuali sholat yang wajib Dan beliau mengucapkan hadis ini ketika beliau berada di Madinah. Mengucapkan hadis ini ketika beliau berada di Madinah. Bahasanya sebaik-baik solat bagi seseorang adalah, adalah di rumahnya kecuali solat lima waktu. Oleh karena itu dalam hadis ada yang banyak Beliau salah mengerjakan solat sunnah di rumah beliau solat rawatib Itu kebanyakan beliau kerjakan di rumah beliau mengerjakan qabliyah di rumah mengerjakan ba'diyah juga di rumah afdhalus salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya kecuali salat lima waktu karena sebuah ibadah semakin tidak diketahui oleh seseorang maka insya Allah akan semakin dekat dengan keikhlasan semakin dekat dengan keikhlasan. Oleh karena itu salat sunnah ini disunahkan dan dianjurkan dilakukan di rumah. Kemudian diantar hikmahnya supaya rumah kita ini tidak seperti kuburan yang sepi dari ibadah. Ada sebagian orang tidak sholat kecuali di masjid dan tidak membaca Quran kecuali di masjid. Menjadikan rumah seakan-akan seperti kuburan tidak pernah digunakan untuk sholat tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya Beliau SAW mengatakan La taja'alu buyutakum maqabir Janganlah kalian menjadikan Rumah-rumah kalian seperti kuburan Fa inna syaitan Yafirru minal baitil ladhi tuqra'u fihi suratul baqarah Karena sungguhnya syaitan Lari dari sebuah rumah Yang dibacakan di dalamnya Surat Al-Baqarah Itulah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.